Mitra bisnis belum lama ini, Kwik Gi kembali mengungkapkan kritiknya melalui tulisan yang bertajuk Saya Mimpi Jadi Presiden. Dalam tulisan itu, Kwik Gi mengatakan, masalah-masalah yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, mulai dari maraknya korupsi, pengerukan kekayaan alam, hingga belum meratanya kesejahteraan, serta berbagai kerusakan lainnya, hanya dapat diatasi dengan metode tangan besi. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwik Gi. Pak Kwik, jika metode tangan besi memang digunakan, lantas apakah metode itu juga diterapkan kepada anak-anak bangsa yang hidup menderita dalam kemiskinan dan ketidakadilan, Pak. Di dalam di, di dalam artikel saya kan tangan besi justru dipakai untuk rakyat untuk kepentingan rakyat yang menderita. Misalnya di situ kan dengan jelas dikatakan antara lain karena rakyat yang menderita ini kan banyak petaninya. Petani itu kalau sepanjang mereka memiliki tanah sendiri rata-rata cuma 0,3 hektar yang sama sekali tidak ideal, tidak produktif. Lalu kemudian bagian terbesar 80% dari petani itu tidak punya tanah, itu buruh tani. Nah di situ saya katakan dengan tangan besi, tanah milik tuan tanah yang digarap oleh buruh tani dan buruh taninya hanya mendapat dua per lima harus di, dibeli paksa oleh pemerintah dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Tentu dalam menentukan itu sepantasnya kemudian diberikan kepada petani itu untuk tiga land reform di seluruh dunia ada kecuali di Indonesia. Terus ikut campur tangan pemerintah yang minimal seperti ini. BUMN yang dijuali tanpa peduli itu merupakan jasa publik atau tidak. Nah, ini kan semua penyimpangan ya. Jadi yang tidak setuju dengan saya itu mesti mencantumkan itu bagus gitu. Tapi tidak bisa mengatakan ini bagus dan memberi argumentasi memang bagus. Maunya cuma ada bisa, mesti demokrasi. Ya, demokrasi ini, demokrasi itu ada yang benar, ada yang chaos atau anarki. Ini masih demokrasi apa sudah anarki sebetulnya? Tapi Pak Kuik, bukankah banyak negara-negara yang bisa besar dan maju dengan sistem demokrasi tanpa harus menggunakan tangan besi? Tidak, karena mereka kan demokrasinya berkembang selama ratusan tahun. Dan uh, yang demokrasinya berhasil itu kan rakyatnya terdidik, sudah matang. Nah coba kalau kita lihat uh, elit di dalam pemerintahan kita itu seperti apa sekarang ini. Misalnya ya saya kasih contoh ya. Aneh apa tidak kalau menteri mengiklankan dirinya sendiri di TV. Lalu hanya mengatakan saya bisa gitu. Itu kan lucu kan itu. Kenyataan saja bahwa dia menteri kok perlu mengiklankan diri di TV itu gimana sih? Kan sudah udah kacau balol. Pendapat saya sudah karu-karuan sama sekali. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.